Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan kita dalam bulan suci. Bulan Ramadan yang dikatakan oleh Yang Mulia baginda Nabi Alaihissalam sebagai syahrun mubarak bulan yang diberkati oleh Allah. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka. yang tidak mengikuti jalur pemikiran biasanya. Barokah. Begitulah bulan Ramadan. Kalau dohirnya bulan Ramadan ini serupa saja dengan bulan-bulan yang lain. Tapi dalam bulan Ramadan ini menurut sejarah telah datang macam-macam kebaikan kepada umat Islam. Bulan Ramadan ini adalah bulan hidayah. <clears throat> Banyak sekali Allah menurunkan hidayah dalam bulan Ramadan. Di antara barokahnya Ramadan. Fathu Makkah. Penaklukan negeri Mekah. Di mana orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam yang akhirnya diikuti oleh seluruh orang Jazirah Arab dan akhirnya tersebar agama kemana-mana seluruh dunia terjadi pada bulan Ramadan. Perang Badar tahun 2 Hijrah di mana Allah telah mendatangkan macam-macam pertolongan sehingga akibatnya banyak sekali orang kafir yang berbondong-bondong masuk Islam. Termasuk orang Madinah. Terjadi pada bulan Ramadan juga. Turunnya Al-Quran yang merupakan sumber hidayah satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah keasliannya sampai kiamat terjadi dalam bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah datang kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala ini kalau data sejarah. Belum lagi berita-berita gaib dari yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam Ramadan ini amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Amalan-amalan sunnah dihitung seperti amalan wajib amalan wajib dihitung 70 kali ganda. Amal-amal sunnah dihitung seperti amal wajib. Ini perkara besar. Amal sunnah ini walaupun beribu-ribu kali tidak bisa menyamai satu amalan wajib. Tapi dalam bulan Ramadan seluruh amal sunnah dihitung seperti amal wajib. Kalau kita tahu nilainya maka bulan Ramadan ini akan jadi bulan sunnah. Bagaimana kita hidupkan semua sunnah-sunnah yang kita tahu. Yang wajib dihitung lipat, lipat 70 kali ganda. Nah, mulaikan Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan ini doa-doa dimakbulkan. Menurut pengalaman para ulama, banyak sekali orang-orang yang dalam Ramadan ini doa-doanya dimakbulkan. Orang dalam kesulitan dengan doanya kemudian dimudahkan. Nah, melainkan Allah Ta'ala banyak orang dalam bulan Ramadan ini kemudian berubah kehidupannya. Sehingga asalnya orang-orang ahli maksiat menjadi orang-orang ahli taat. Orang-orang biasa telah menjadi wali-wali Allah. Barokahnya Ramadan. Maka semulaikan baginda Nabi alaihi salatu ini orang yang sudah sibuk senantiasa setiap saat dalam amal. Tetapi kalau Ramadan dilipat-lipatkan lagi kesibukannya. Begitu juga para sahabat radhiyallahu taala majma'in. Mereka ini sebelum Ramadan juga sudah sibuk tapi kalau Ramadan berlipat-lipat kesibukannya dalam kebaikan. Masjid-masjid pada bulan Ramadan penuh dengan amalan-amalan. Lampu-lampu ditambah di masjid-masjid. Karena malam semalam suntuk itu tidak ada henti-hentinya orang beramal di masjid-masjid. Pada zaman para sahabat radhiyallahu taala terutama setelah zaman Sayyidina Umar tambah ruame lagi karena orang Islam tambah banyak sekali sehingga Sayyidina Ali mengatakan rahimallahu Umar rahimallahu Abu rahimallahu Abu Hafs Ammarallahu masajidana Allahu ammir kuburahu bin nur Nawarallahu mas Nawarallahu nawar Umaru masajidana Nawarallahu qabrahu bin nur. Semoga Allah menerangi kuburnya Umar dengan cahaya karena dia telah membuat masjid-masjid terang benderang dalam bulan Ramadan ini. Di Ramadan ini bulan yang barokah. Di barokah bagi siapa? Bagi yang memperhatikan bulan Ramadan. Hujan ini barokah bagi orang yang mau menanam padi, bagi orang yang mau memanfaatkan hujan. Tapi kalau orang tidak mau memanfaatkan hujan, ya barokahnya jadi sedikit. Bahkan bisa-bisa Hujan itu mendatangkan banjir, rumahnya ambruk. Begitu juga bulan yang suci ini. Kalau kita perhatikan akan datang macam-macam kebaikan. Tapi kalau kita sepelekan, kita rendahkan, bisa-bisa bulan yang suci justru jadi malapetaka buat kita. Maka bulan Ramadan ini bulan ibadah, Kita tingkatkan ibadah kita dengan puasa, dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan sholat terawih Minimal sholat terawih itu 20 rekaan Itu kesimpulannya para ulama-ulamanya sahabat, ulama yang paling alim di dunia ini. Jangan mau kalau ada orang minta korting. Kalau di toko minta korting pak. Kalau terawih tidak ada korting. Minimal 20. Insya Allah. Ini ada dalilnya, ini dalilnya. Saya tidak tahu dalil. Yang penting sahabat tuh alim-alimnya manusia ini terawihnya 20 sampai sekarang pun di masjid Medina 20 nggak ada yang berani ngerubah walaupun pemerintahannya sudah jungkir balik karuan tapi nggak berani merubah 20 itu. 20 sampai sekarang. Di Mekah juga 20 sampai sekarang. Sudah 100, sudah 1400 tahun. Nggak ada yang berani merubah. Kalau ada orang-orang yang berani merubah itu orang-orang yang tidak berpikir panjang. Sahabat lebih tahu mengenai kesimpulan hadis-hadis, kesimpulan Al-Quran, maka nanti malam terawih semua 20 insyaallah. Para ulama-ulama yang sudah diakui kealimannya, alimam imam asy Malik, alimam Abu Hanifah, alimam bin Hambal, semua tokoh-tokoh ulama 20 hanya orang Jawa saja kadang-kadang itu minta korting. Ya rumah saya yang pasar apa korting korting hmm. kalau bisa sekarang ini kita ini terawihnya malah ditambah 100 rakaat 200 rakaat sampai pagi ini Ramadan bulan barokah bulan panen insyaallah mulai kan ini bukan khilafiyah semuanya kan dakwah nggak boleh bicara khilafah. Ini bukan khilafiah. Seluruh sahabat 20 itu bukan khilafiah. Orang yang mengatakan ini khilafiah enggak baca sejarah. Dulu zaman sahabat seluruh orang Islam 20. Ini eh, bukan khilafiah. Boleh aja ngomong begini nih. Yang bilang khilafiah itu orang tidak tidak tahu sejarah kehidupan umat Islam. Khilafiyah itu ngitungnya bukan sekarang, zaman dulu. Kalau sekarang ini khilafiyahnya banyak, ada yang sholat, ada yang nggak sholat, ada yang subuh jam 5, ada yang jam 8. Nah kalau khilafiyah ngikuti orang sekarang rusak jagatnya. Ini Di khilafiyah itu melihat orang zaman dulu, zaman para sahabat dulu ketika orang itu masih bersih, Nanti disuruh bangun malam. Khilafiyah Pak ini, khilafiyah. Jangan bicara. Sebagian sholat-sholat, sebagian tidur-tidur. Nah, kita khilafiyah, jangan kita bicarakan dalam dakwah. Loh, rusak ini nanti ya kajian. Jadi semulaikan Allah SWT. Ada perkara itu yang tidak boleh khilafiyat. Ada yang perkara itu boleh khilafiyat. Kalau orang-orang zaman dulu tidak khilafiat, jangan sekarang kita jadi khilafiat. Ini sudah mufakat di Indonesia kalau berjalan di jalan ambil kiri. Wah, ini masalah khilafiat. wah. Ini kalau di tempat lain, negara lain itu kanan kok. Iya, kamu coba aja nanti kan tuabraan. Hmm. Ini di Indonesia urusan jalan di kiri itu bukan khilafiyah. Hmm. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan mubarak, bulan yang diberkati. Tapi eh, berkah itu tan adalah datang kalau kita ini betul-betul berpegang pada agama. Di dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi, diceritakan banyak benda-benda yang barokah. Ada bangunan yang barokah. Namanya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudal lil alamin. Ka'bah ini bangunan barokah. Bangunannya sederhana, kecil, tidak ada hiasan-hiasannya, tidak ada lengkung-lengkungnya. Tapi barokah. Orang seluruh dunia tanpa diundang gerudukan berbondong-bondong ke sana tiap tahun. Dari Indonesia saja 200 ribu haji. Dan itu harus antri. Kalau daftar sekarang, maka nanti boleh berangkat 10 tahun yang akan datang. Di Indonesia itu belum umroh, yang umroh kira-kira satu juta tiap tahun. Nggak ada orang biayai, ya. nggak ada orang malah ditarik-tarik uang sama siapa-siapa. Tapi berangkat aja itu. Tahu-tahu sawah dijual, rumah dijual untuk pergi ke Mekah. Ini bagian dari barokahnya Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu tidak ada sumber-sumber ekonomi yang cukup. Air nggak ada sedikit. Sawah nggak ada, ladang nggak ada, tapi berjuta-juta orang ke sana minum semua, makan semua, mandi semua. Cukup. Ini namanya barokah. di negeri kita ini Masya Allah, hutan punya, lautan punya, tambang punya, sawah punya, oh apa-apa punya. Tapi malah hutang kemana-mana. Ya. Wanita-wanita kita pergi ke Hong Kong untuk memandikan babi di sana. Hmm. Padahal Hong Kong itu negeri kecil yang nggak punya apa-apa. Ini Indonesia negeri besar. Ini termasuk kurang barokah ini malaikat. Hmm. Namanya kurang barokah. Jadi orang itu yang dipikirkan barokahnya bukan banyaknya benda yang dia lihat itu. Lah barokah itu sumbernya kalau kita ini berpegang dengan sungguh-sungguh agama Allah. Maka nanti perkara-perkara yang sederhana tahu-tahu mendatangkan kebaikan-kebaikan nggak ada habis-habisnya. Bangunan barokah. Maka nanti masjid kita kalau sudah barokah jadi kayak Ka'bah itu semuanya. Orang itu sudah datang terus ramai aja masjid. Masjid kok sepi, nggak ada orangnya bagaimana ini? Kurang barokah ini kelihatannya. Kenapa kurang barokah? Amalan-amalan yang mendatangkan barokah tidak kita jaga. Itulah amalan Rasulullah SAW. Nah, mulaikan Allah Ta'ala ada keluarga barokah. Diceritakan dalam Quran. Rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh alaik. Alaikum ahlal bait. Yaitu rumahnya Nabi Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim. Keluarga yang barokah. Nabi Ibrahim itu asalnya tinggal di Babil di dekatnya Irak sana. Tapi beliau hijrah karena di sana berat sekali mengamalkan agama. Ini zahibun ila rabbi sayyidin. Beliau hijrah untuk kepentingan agama, beliau tinggalkan ini rumahnya, negerinya yang subur makmur. Beliau pergi ke Syam, ke Masjidil Aqsa. Di sana beliau kawin dengan Siti Sarah. Diberkati oleh Allah SWT. Anaknya Sarah, Sarah akhirnya melahirkan Nabi Ishak. Ishak akhirnya melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan Nabi Yusuf. Melahirkan seluruh nabi-nabi, kebanyakan nabi-nabi yang kita baca dalam Quran itu semua anak cucunya Sarah. Istri Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di Palestina sana. Kuburannya sampai sekarang masih ada. keluarga yang barokah. Kemudian beliau pergi ke Mekah. Di sana beliau meninggalkan istrinya yang kedua, Siti Sarah, Siti Hajar, barokah lagi. Menurunkan Nabi Ismail, menurunkan orang Arab, menurunkan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi Agung Muhammad SAW menurunkan Siti Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah menurunkan Hasan Husain radhiyallahu taala anhuma. Husain ini akhirnya menurunkan Ali Zainal Abidin. Akhirnya menurunkan Wali Songo. Hmm. Oh, Mengislamkan orang di Indonesia ini. Jadi malaikat Allah Ta'ala ini namanya keluarga barokah. Menurunkan orang-orang soleh, menurunkan orang-orang takwa, pejuang-pejuang. Ada ilmu yang barokah. Nah, ada ilmu yang kurang barokah. Ilmunya Al-Imam Al-Bukhari. Pertama sahabat dulu ilmunya Abu Hurairah radhiyallahu taala Abu Hurairah itu semula kan tidak pernah nulis. Beliau tidak bisa nulis. Tapi ilmunya itu dibaca orang sampai sekarang. Ini barokah. Tidak bisa nulis, tidak punya percetakan. Ya. Nggak punya apa-apa. Tapi ilmunya diberkati. Sehingga 1400 tahun ilmunya masih dibaca orang sampai sekarang. Ini ya, namanya ilmu yang barokah. Dulu Abu Hurairah ketika masih muda semulaikan ada di masjid Nabawi. Ya. Kelaparan. Nah. Kalau sholat ambruk, sholat ambruk kelaparan. Tapi beliau nekat saja, bukan terus kelihatannya oh, ikut Nabi kok susah begini, nggak ada makanan. Sudah saya tak kerja aja. Tidak, beliau nekat saja di mesin Nabawi itu. Demi cintanya kepada Rasulullah SAW, cintanya kepada agama Allah. Akhirnya ilmunya dibarokai oleh Allah. 1400 tahun masih dibaca semua orang, seluruh ulama di seluruh dunia. Sekarang turun. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Dawud. Ini orang-orang biasa juga. Tapi Allah memberkati ilmunya sehingga akhirnya dipelajari di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah seluruh dunia. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Bu Hanifah, Ada apanya itu kok ilmunya jadi tersebar seluruh dunia itu? Beliau tidak punya kekuasaan, beliau tidak punya apa-apa, tidak ada uang untuk menyebarkan ilmunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmunya. Karena apa ini? Karena takwa. Ta'aluknya hatinya kepada Allah, berpegangnya dengan agama. Satu hari ketika masih kecil, al Muhammad Ahmad bin Hambal itu semalekan bersama santri-santri yang lain berjalan kaki mencari ilmu. Di tengah perjalanan ketemu sungai. Maka sewenangnya teman-temannya langsung terjun ke sungai pada mandi, Ya, bajunya disepoti, ya, namanya anak-anak kecil. Ya. Tapi Muhammad mandi, bajunya nggak dicepot, sarungnya nggak dicepot. Beliau teringat hadis Nabi, kalau kamu mandi sarungnya jangan dicepot. Ini hadis ini ada di Tirmidzi. Jadi teman-temannya itu seenaknya sendiri, beliau tidak seenaknya. Nggak disepot sarungnya kalau mandi. Setelah itu malam hari beliau itu mimpi. Ada malaikat kasih tahu dia, Ahmad, karena kamu menjaga sunnah Nabi yang telah kamu pelajari, Allah akan mengangkat derajat kamu, memberkati ilmu kamu. Maka Imam Ahmad ini mungkin satu-satunya orang di dunia yang hafal sejuta hadis, kan? Gimana itu ngapal sejuta hadis itu? Satu hadis saja kita lupa-lupa terus saja. Ini murid Imam Syafi'i ini. Jadi semulaikan Allah SWT Ini ilmu yang barokah Sekarang orang belajar di sekolahan Bikin tesis, bikin disertasi Nulis buku tebal sekian satu tulis, akhirnya dapat gelar S3. Setelah dapat gelar S3, terus bukunya itu dimasukkan lemari, nggak ada orang mau lihat dan dia sendiri juga tidak mau lihat. Hmm. Ila yomil qiyamah. Ya, kan. Ini kelihatannya kelihatannya loh, kok kurang barokah kelihatannya itu ilmunya itu. Nah mulaikan Allah Subhanahu wa taala jadi ada bangunan barokah, ada keluarga barokah, hmm. ada ilmu barokah, ada dakwah barokah. Dakwahnya Rasulullah SAW. Dan di akhir zaman ini saya lihat termasuk dakwah barokah itu dakwahnya Syekh Muhammad Ilyas Awal-awalnya itu semuanya kan kelihatannya sangat sangat sangat sangat sederhana itu usahanya Syekh Elias itu. Beliau berpikir, menangis, risau bagaimana umat ini kembali kepada agama. Sampai beliau ini diceritakan etikaf di Masjid Madinah itu 8 bulan. Etikaf baca nangis, ya Allah, apa yang harus saya buat ini supaya umat ini kembali kepada agama? Bisa Elias itu mau dakwah ini bukan enak gitu aja. mal beliau ini mikir, beliau ini nangis berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Itikaf di Masjid Nabawi itu akhirnya beliau dapat mimpi. Mimpi Rasulullah. Dan mimpi Rasulullah itu dikatakan dalam hadis hak. Rasulullah itu mengatakan kepada saya Elias, "Eh, hey, kamu mulai seperti saya mulai dulu. Kamu mulai seperti saya dulu mulai. Maka saya itu terkejut. Oh, bagaimana ini? Saya mulailah seperti saya dulu mulai. Nah, beliau ini orang ahli hadis, ahli sejarah. Beliau faham bagaimana dulu Nabi memulai kerja. Nah oleh karena Allah Subhanahu Wa Taala maka beliau datang ke ulama-ulama kemana-mana itu. Saya kok mimpi begini bagaimana? Apa ya mampu saya itu memulai seperti Rasulullah memulai itu apa ya mampu? Eh jangan bilang begitu kata seorang ulama. Itu kan perintah Rasulullah untuk kamu dalam mimpi itu. Kamu tuh diperintah menunjukkan Allah akan nolong kamu. Gitu aja. Khusnudan aja. Begitu oh, ya? Iya. Oh, langsung saya kasih semangat. Hmm. Ini sudah yang nyuruh Rasulullah. Ya, bismillah. Mulailah beliau bergerak, bergerak, bergerak. Akhirnya terbentuk jamaah tiga hari. 80 tahun yang lalu. 90 eh, tahun yang lalu. Sudah lama ini jamaah tiga hari. Ketika jamaah tiga hari terbentuk, maka Syekh Ilyasu mengatakan, London jebol katanya beliau. Maka orang-orang tuh yang sekitar saya itu tertawa. London jebol bagaimana? Pokoknya ini barokahnya jamaah tiga hari ini akan tersebar agama kemana-mana. Saya yakin. Nah, katanya saya lihat itu, Saya lihat bukan melihat gohirnya. Kalau dilihat gohirnya jamaah tiga hari apa sih? Mana lebih hebat jamaah tiga hari apa pertemuan besar di lapangan 100 ribu orang dihadiri presiden, jenderal, petak semua datang. Nah. Dimasukkan internet, radio, RRI, televisi, Wah, disentrom dari segala arah. Nah. Jamaah tiga hari apa? Tapi ini tiga hari ini barokah. Karena didasari atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Keikhlasan semata-mata karena Allah. Ternyata setelah sekian lama, jamaah tiga hari itu sampai di Temboro, sampai di Jakarta, sampai di rumah kamu, sehingga kamu datang ke sini. Ini hasil jamaah tiga hari 90 tahun yang lalu tuh. Tapi jamaahnya ini barokah. Karena sungguh-sungguh mereka. Di antara kesungguhannya itu jamaah tiga hari 90 tahun yang lalu itu, menurut pandangan saya ini, itu nggak ada yang bawa HP, nggak ada. <laughs> Gak ada. Ya. Seumama barokah itu dalam HP, Rasulullah akan dikasih HP satu truk. Apa Allah tidak berkuasa memberi HP Rasulullah? Kuasa enggak? Nah, berarti HP itu bukan termasuk asbab barokah. Yaitu asbab ngelamun, mau empat bulan, gara-gara telepon istrinya harus pulang. Itulah HP. Ya. Di masjid tapi yang dipikir dunia. Kemarin waktu istimewa di Jakarta ada satu ustadz hmm. selesai bayan, selesai sholat, nisa itu. Pegang HP, tok tek, tok tek, tok tek. Maka saya tegur Ustaz. Oh Ustaz kok pegang HP, itu apa? Saya bilang gitu. Maka Ustadz ini mengatakan, Pak Kiai, kalau dai itu habis sholat pegang HP. Ya. kalau ahli ibadah habis sholat pegang tesbih. Oh, begitu ya? Iya. Kalau kamu bunyi sekali lagi tak dudul perut kamu, saya bilang gitu. Ayo bunyi lagi saya bilang gitu. Hmm, sudah goflah lale kok pakai dalil juga. Hmm. Hmm. Jadi sunnah malaikat ta'ala Kita bukan hanya dakwah Tapi gimana dakwah yang barokah Hatinya ta'aluk kepada Allah Allah wa rasul Wa yakshallah Wa yattaqhi Faulaika humul faizun Barang siapa taat kepada Allah, zahirnya itu taat. Hatinya wa Allah, hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah. Wa takwa. Takwa itu maksudnya amal agama itu dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, hati-hati. Bukan sak melaku-melaku nih, sak jalan-jalannya. Bukan begitu. Itu bukan takwa. Takwa itu amal dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, hatinya dipenuhi dengan takut kepada Allah. Faula ikahumul faizun, mereka inilah orang-orang yang sukses. Kamu ingin sukses ya? Ingin sukses? Ingin barokah? Kalau ingin barokah angkat kepalanya. Insyaallah mulai kan? Jadi apa-apa itu yang dipikirkan barokah. Bikin rumah yang dipikirkan barokah. Ya. Kawin yang dipikirkan barokah. Dakwah yang dipikirkan barokah. Apa saja kerja-kerja kita yang kita pikirkan jangan bendanya. Tapi barokahnya. Bagaimana supaya barokah? Kalau diri kita ini betul-betul takwa pada Allah. Hatinya betul bergantung kepada Allah. Nggak ada yang bisa berbuat apa-apa selain Allah. Yang menentukan segala-galanya hanyalah Allah. Hatinya bergantung pada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Zuhirnya mengikuti tertib agama. Nanti akhirnya di barokah. Jangan ada pertimbangan-pertimbangan lain selain taat kepada Allah. Kayak Nabi Ibrahim. Asalnya ada di tanah yang subur, eh, yang rame. Pindah ke Mekah. Kering kerontang, nggak ada orang, panas, dingin. Apa pertimbangannya? Satu saja, karena taat perintah Allah. Akhirnya barokah yang tidak ada air tahu-tahu keluar air jam-jam. Yang tadinya sepi tahu-tahu jadi ramai seluruh dunia datang. Jadi barokah itu diantara sebabnya adalah kalau orang itu pertimbangannya itu hanya agama bukan karena apa-apa. Maka semulaikan Allah Ta'ala ada orang yang kerjanya menjaga kebun. Namanya Mubarok. Maka pemilik kebun itu datang ke Mubarok. Mubarok ambilkan delima yang manis Mubarok. Diambilkan ternyata kecut. Diambilkan lagi ternyata masam. Maka pemilik kebun itu marah-marah. Mubarok kamu kan sudah kerja di kebun ini delapan tahun, masa nggak ngerti itu? Delima yang manis, delima yang tidak manis. Tuhan, saya ini kan tugasnya menjaga kebun, bukan untuk memakan kebun. Hmm. Jadi bagaimana maksud kamu? Ya selama delapan tahun ini saya belum pernah makan delima di kebun ini. Betul, betul. Wah, ini orang ajaib ini. Delapan tahun menjaga kebun delima, belum pernah makan delima. Mubarok, kamu jangan kerja di kebun ini sekarang. Kamu sekarang kerja di rumah saya aja untuk menerima tamu-tamu. Kamu ini termasuk makhluk langka ini. Nah, perlu diawetkan. Nah. Mulaikan Allah Subhanahu wa taala satu hari Mubarak ini melihat tuannya ini kelihatannya itu resah, susah. Maka ditanya sama Mubarak, ada apa tuan? Kelihatannya kok bingung. Ini loh anak saya ini. Sudah gede, banyak yang melamar. Orang-orang kaya, pejabat-pejabat di negeri ini. Banyak yang lamar anak saya. Tapi saya nggak ada yang mantep gimana. Gitu saja kok bingung tuan, kata Mubarak. itu nah, bagaimana Kalau ikut orang Nasrani, itu kalau cari mantu, cari yang kaya. Hmm. Eh, cari yang ganteng. Kalau itu kalau orang Nasrani, suka yang indah-indah. Cari yang ganteng kalau cari mantu. Kalau ikut orang Yahudi, Yahudi itu senang duit. Kalau cari mantu, yang duitnya banyak. Kalau ikut Rasulullah, cari mantu yang agamanya baik. Terserah kamu ikut mana. Hmm. Kalau ikut orang sekarang yang ganteng dan duitnya banyak. Hmm. Ini tambahan saya ini. Ya, ya. Maka ketika tuannya Mubarak ini mendengar kata-kata Mubarak seperti itu, wajahnya langsung merah. Ya ikut Rasulullah toh. Kok ikut Yahudi Nasrani bagaimana kamu? Eh? Nah iya, nggak usah bingung kalau begitu. Hmm. Sudah, sudah ketemu jodohnya kalau begitu. Siapa? Kamu aja. Nah, akhirnya kamu aja. Tapi ini jangan dicoba lah ya. Nanti kamu nasihati orang-orang. Nah, ikut Yahudi, Nasrani, ikut Rasulullah. Nah. Kalau ikut Rasulullah ambil saya menantu. <laughs> nah, ini namanya menyelewengkan agama ini namanya. Akhirnya diambillah Mubarak jadi mantunya. Keluar anak namanya Abdullah ibnu Mubarak hmm, yang terkenal jadi ulama besar, ahli hadis besar, wali besar pada zamannya. Nggak ada kitab manapun yang nggak ada cerita Abdullah Mubarak nggak ada. Terutama kitab-kitab hadis. Jadi ini semulaikan Allah Subhanahu namanya barokah. Karena apa? Pertimbangannya hanya karena agama. nggak ada pertimbangan yang lain-lain. Nah kita ini belajar dalam Ramadan ini. Dakwah hanya karena agama. Kenapa kamu kok jauhlah ke rumah-rumah seperti itu? Hanya karena agama. Rasulullah dulu juga begitu. Saya ikut saja. Hmm. Itu dakwah model seperti itu sudah tidak zamannya. nggak apa-apa. nggak zamannya kalau barokah lebih baik dari zamannya tapi tidak barokah. Hmm. Pokoknya saya ikut Rasulullah datang ke rumah-rumah hmm. ngajak orang kepada la ilaha illallah. Malam istimewa tidak ada pertimbangan apa-apa selain hanya untuk untuk untuk agama, untuk ridho Allah. Insya Allah malaikat. Kalau untuk Allah, untuk ridho Allah itu kita harus gembira. Nah, jangan tergesa-gesa. Talim akhir pulang. Nah. insya Allah mencari ridho Allah kok tergesa-gesa. Gimana kamu? Ini ada orang malaikat ada orang menghadap kepada seorang raja atau presiden. Ini perumpamaan saja. Maka oleh presiden nanti dipersilakan duduk. Silakan duduk. Anda perlu apa? Sampaikan sama saya. Baru duduk lima menit, dia bilang, Pak Presiden, saya tergesa-gesa nanti, ya. Tergesa-gesa, repot saya. Kapan-kapan aja ya. Nah, Assalamualaikum. Pulang. Kira-kira bagaimana? Maka presiden nanti akan mengatakan orang bodoh tolol. Tidak semua orang saya izinkan masuk istana saya ini. Sudah saya kasih izin dia masuk istana. Saya persilahkan duduk, malah tergesa-gesa ingin pulang. Satpam, orang ini kalau nanti datang lagi, jangan boleh masuk ya. sana, di luar sana aja. Ini orang nggak punya adab. Nah bodoh, tolol, dungu. Nah, ini kepada manusia sebenarnya. Sekarang kita ini di masjid ini di Baitullah. Ya kan? Setiap malam ada elan di langit. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Siapakah yang mau minta akan saya kasih. Ini ya Allah SWT menyuruh para malaikat untuk masih elan. Siapa yang mau minta akan saya kasih. Kemudian kita, ah, saya tergesa-gesa ini, saya mau pulang, mau pulang, mau pulang. Ini namanya orang bodoh apa tolol sebenarnya Nah, maka ini ah, itu kalau hari-hari biasa. Kalau hari Ramadan lebih lagi pintu-pintu langit dibuka. Amal-amal kebaikan akan dinilai berlipat ganda, doa-doa kita akan makbul. Kok tergesa-gesa pulang? Ini namanya tidak baik. Insyaallah mereka. Mereka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini Ramadan. Nggak terasa, tahu-tahu sudah beberapa hari. Nanti tidak terasa, tahu-tahu sudah hampir habis. Tahu-tahu sudah hari raya, nggak terasa. Begitulah kehidupan ini mereka. Ngerti-ngerti sudah 40 tahun, Nanti sudah 50 tahun, Nanti sudah 60. Ngerti-ngerti sudah dekat kuburan. Kalau kita ini tidak ambil suatu ketegasan bahwa hidup sekali ini cepat-cepat kita beramal, nanti kita apa tidak menyesal di akhirat mereka. Pasti kita akan menyesal mereka. Bukan hanya itu saja semelekan, amal kebaikan ini bukan barokahnya di akhirat saja, tapi juga di dunia juga. Jadi amal agama itu bukan hanya untuk kebaikan akhirat, dunia juga sempurnanya hasilnya nanti di akhirat. Karena Allah itu adalah Tuhannya dunia, Tuhannya akhirat. Pemilik dunia, pemilik akhirat. Penguasa dunia, penguasa akhirat. Kalau kita mengamalkan agama Allah, taat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka kebaikan Tuhan datang kepada kita dunia dan akhirat. Kebaikan dunia itu bagaimana? Kebaikan dunia itu bukan kalau duitnya banyak. Kalau duitnya banyak, korun juga banyak. Kebaikan dunia bukan kalau jadi pejabat. Fir'aun juga jadi pejabat. Joshua jadi pejabat. Padahal mereka itu orang-orang intip neraka semua. Kebaikan itu sebenarnya kan kalau hidup kita ini dipenuhi dengan zikrullah, dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan yakin, kehidupan kita mengikuti nabi, sahabat, itulah namanya kebaikan. Dan hati kita mantap gitu Kehidupannya ikut nabi, ikut sahabat dan hatinya mantap, madep. Gak bingung. Ikut nabi kok bingung? Ah, gimana? Ikut nabi sudah gak usah bingung. Ikut orang yang dipilih oleh Allah. Yang dibimbing langsung oleh Allah. Kok bingung? Kalau ikut selain Nabi boleh bingung nggak? Ikut sahabat jangan bingung. Nah, sahabat itu sudah diridhoi oleh Allah kok. Ikut orang yang diridhoi oleh Allah kok bingung. Kalau ikut setan malah tenang. Ini kalau otak kualik namanya. Hati tenang, tentrem, mantep. Ikut Nabi, ikut sahabat. Nah, inilah kehidupan yang baik. Ikut Nabi, ikut sahabat itu bagaimana? Garis besarnya, hari-hari dakwah, hari-hari ibadah, hari-hari taklim dengan akhlak yang baik. Itulah namanya ikut Nabi sahabat. Itu garis besarnya. Kalau telitinya, rincinya Ya panjang diceritakan. Tapi kalau yang besar-besar ini kita hidupkan, yang kecil-kecil nanti insya Allah Allah akan mudahkan. Hari-hari dakwah. Sebagaimana seluruh para nabi hari-hari dakwah. Maka kita ini pun hari-hari mesti dakwah. Kalau ada hari kita belum ngajak orang kepada Allah, ngajak orang untuk taat kepada Allah, ngajak orang mikir akhirat, berarti hari itu kita telah nyeleweng dari jalannya para nabi, dari jalannya Rasulullah SAW. Jangan ada hari tanpa taklim. Kalau kita ini ada hari tanpa taklim, berarti hari kita ini sudah tidak mengikuti jalur Rasulullah, jalur para sahabat, jalur orang-orang yang baik. Jangan ada hari tanpa ibadah, tanpa berhubungan langsung kepada Allah. Bagaimana kita ini setiap detik, setiap menit perlu kepada Allah, kok sampai lupa kepada Allah itu bagaimana? Setiap detik kita perlu dengan bantuan Allah, dengan bimbingan Allah, dengan hidayah Allah. Jangan sampai ada detik-detik kita lupa kepada Allah. Kita tidak ibadah kepada Allah. Jangan ada hari-hari tanpa akhlak, tanpa berkhidmat kepada umat, karena orang yang senantiasa berkhidmat pada umat, berakhlak yang baik dengan umat Islam, maka doa-doanya akan makbul. Kalau orang itu akhlaknya buruk, doanya tidak makbul. Nabi itu orang yang akhlaknya paling tinggi. Tapi setiap sholat beliau doa Allahumma hdini li ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniha ya, illa anta. Ya Allah tunjukilah aku akhlak yang baik. Tidak ada yang menunjuki aku akhlak yang baik selain engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk selain engkau. Ya akhlak itu penting sekali kan. Akhlak itu bukan supaya orang-orang senang sama kita. Bukan itu. Yang penting lagi supaya Allah senang dengan kita, doa-doa kita makbul. Adapun orang senang atau tidak itu nomor dua itu melainkan. Kalau Allah sudah senang nanti orang-orang jadi senang. Mana aslaha ma bainahu Allah? Aslah Allah ma baina huwa baina annas. Siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Ini hubungan saya dengan ini kok rusak, hubungan saya dengan istri rusak, hubungan saya dengan anak rusak. Oh ini mesti sumbernya asal mulanya hubungan kita dengan Allah rusak. Hati kita suka lupa kepada Allah. Anggota tubuh kita banyak lupa, banyak maksiat kepada Allah. Akhirnya Allah rusak hubungan kita dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita, dengan mana-mana. Maka akhlak yang baik itu maksudnya supaya Allah ridho pada kita. Insya Allah malaikat. Assalamualaikum. Sekarang kita akan doa. Dan doa kita persiapan berbuka di sebelah sana. Ya. Kemudian sholat maghrib. Habis sholat maghrib nanti kumpul per zon. Yang biasanya habis bayan maghrib itu semuanya kan. Itu nanti habis sholat maghrib langsung kumpul kawasan-kawasan. Ya. Halako-halako kumpul. Setelah itu sholat nisa, teraweh. Tarawihnya di sini ada dua. Di sini satu jus. Kalau di sebelah timur sana, di rumah sebelah timur tempatnya Pak Bed itu sepuluh jus. Tinggal milih yang mana. Hmm. Kurang dari satu jus tidak ada. Hmm. Insyaallah mana kita harus ada semangat kayak semangatnya orang-orang dulu. Sahabat dulu terawih saya menjelang subuh. Jangan kita ditipu oleh setan. Itu kan sahabat. Saya bukan sahabat, saya ini orang Temboro. Eh. Yang mau ke surga itu sahabat saja, kamu nggak ikut. Nah. Yang perlu pahala itu sahabat saja, kamu nggak perlu. Yang perlu pertolongan Allah itu orang dulu aja, kamu tidak perlu. Loh, saya ya perlu. Nah iya. Terawih sampai selesai. Insya Allah mulai kan? Nah, terawih taklim akhir. Setelah taklim akhir itu satu ustaz yang biasanya di depan itu kumpul. Terus itikaf. Setelah itikaf jam 1 tahajud. Insyaallah mulai kan? Jam 3 sahur. Hmm. Terus nanti jam 5 sholat subuh. Setelah sholat subuh apa? Bayan subuh. Setelah bayan subuh sholat isyrok. Setelah sholat isyrok, musyawarah di sana. Itu namanya istima. Kalau begitu itu. Musyawarah mana kan? Kalau habis talim akhir pulang. Itu namanya separuh istima. Sholat itu tengah-tengah sholat ngentut itu namanya. Mak kita ini Ramadan. Kita mulai istima sempurna. Insyaallah. Allah Insya Allah maksudnya janji kepada Allah kan. Hati-hati kamu. Ya. Jadi sebelum itu semua kan supaya Ramadan kita ini lebih barokah, lebih bernilai, maka yang mau keluar waktu Ramadan ini 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja silakan beri ke selatan. Monggo. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari silakan. Monggo. Biar ya, Ramadan kita bulan barokah. Nah. Kita perhatikan Ramadan kita dengan keluar jalan Allah ini yang terbaik paling mudah. Jadi 700 ribu Ramadan. Nah, silakan mulaikan. 700 ribu Ramadan. Silakan. Inilah cara supaya hidup kita barokah kan, Gak usah takut. Kita belajar taat kepada Allah ikut sunnah Nabi, maka hidup kita jadi barokah. Ekonomi kita jadi barokah. Keluarga kita jadi barokah, anak-anak kita jadi barokah. Anak tidak cukup dipesantrenkan. Nah, di pesantren kan kalau nggak diberkati oleh Allah nanti nakal juga. InsyaAllah kita akan doa semua. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa radhiyallahu taala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. rabbil alamin. rabbil alamin. La ilaha illallah al-azimul halim. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ثم والغنيمة من كل بر لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيتنا شره ولا حاضرا إلا توليت أمره ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في رضا لنا فيها صلاة إلا أن تنال قضائها أيسرتها ونجاتها برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah ampunilah kami ya Allah Ya Allah ampunilah kami ya Allah Ya Allah ampunilah kami ya Allah Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah Ampunilah ahli keluarga kami ya Allah Ampunilah teman-teman perjuangan kami ya Allah. Ampunilah umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ampunilah umat Islam di seluruh alam ya Allah. Janganlah engkau hancurkan umat ini ya Allah. Karena dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunilah ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Tuntunlah mereka ya Allah. Menuju ridhamu ya Allah. Satukanlah hati umat Islam di seluruh alam. Satukanlah hati umat Islam di seluruh alam ya Allah. Berikanlah kepada mereka ya Allah pimpinan-pimpinan yang adil, pimpinan-pimpinan yang baik ya Allah. Berikanlah kepada mereka ya Allah, pimpinan-pimpinan yang baik ya Allah. Ya Allah umat Islam ya Allah, pandanglah mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Tuntunkanlah mereka ya Allah, satukanlah hati mereka ya Allah, satukanlah fikir mereka ya Allah untuk kerjasama menghidupkan agamamu, menyebarkan agamamu di seluruh alam. Ya Allah mudahkanlah urusan-urusan kami Ya Allah selesaikanlah masalah-masalah kami Ya Allah berkatilah ya Allah Semua urusan-urusan kami Urusan dunia kami Urusan agama kami ya Allah Ya Allah berikan kepada kami ya Allah Iman yang sempurna Yakin yang mantap Akhlak dan budi pekerti yang mulia Rizki yang halal yang barokah, Ilmu yang bermanfaat Teman-teman yang baik Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Jadikanlah Ramadan kami ini Ya Allah pembuka kebaikan ya Allah untuk diri kami, keluarga kami, untuk seluruh umat Islam di seluruh alam ya Allah. Jadikanlah Ramadan kami ini ya Allah pembuka barakah, pembuka kebaikan, pembuka hidayah untuk seluruh umat Islam di seluruh alam ya Allah. Naikkanlah usaha kami ya Allah. Naikkanlah usaha kami ya Allah. Kokohkanlah usaha kami ya Allah. Terimalah usaha kami ya Allah. Berkatilah usaha kami ya Allah. jadikanlah usaha kami ya Allah. Asyub Hidayat seluruh alam ya Allah Ya Allah berikan kepada kami Ahli keluarga kami Santri-santri kami Teman-teman perjuangan kami Umat Islam seluruh alam Kesabaran, ketabahan, kehalasan Istiqamah Dan kemudahan dalam ridhamu Dalam agama-agamamu Dalam menyebarkan agamamu Di seluruh alam ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Turunkan hidayat di seluruh alam Mudahkan hidayat di seluruh alam Ya Allah Ya Allah usaha-usaha yang ingin menghancurkan umat ini ya Allah. Hancurkan usaha-usaha itu ya Allah. Hancurkan usaha-usaha ya Allah yang ingin menghancurkan umat ini ya Allah. Yang ingin menghancurkan masjid-masjidmu ya Allah. Ingin menghancurkan agamamu ya Allah. Hancurkan usaha-usaha kufar, usaha-usaha munafikin, usaha-usaha mulhidin, usaha-usaha alul batil yang ingin merusakkan umat ini ya Allah. Ya Allah tolonglah umat Islam ya Allah. Tolonglah umat Islam ya Allah. Tolonglah umat Islam ya Allah. Tolonglah umat Islam ya Allah. Dalam bulan siang Ramadannya ya Allah. Sebagaimana engkau telah menolong ahli badar. Sebagaimana engkau telah menolong ahli Makkah. Dalam Ramadan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah turunkan hidayahmu, rahmatmu, barokahmu ya Allah. Selesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Tutupilah aib-aib kami ya Allah. Satukan hati, satukan hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين Ini ada 10 menit. Ya, siap-siap di sana. Mungkin santri yang ada di sini di tempatnya masing-masing.